بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para ikhwah rahimakumullah kita masih dalam penjelasan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Di antaranya adalah kisah Mi'rajnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun Nabi tak melihat Allah kan dihijabi dengan cahaya. Wa dzakara al-Bukhari fi kitab at-tauhid Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab at-tauhid min sahih dari sahih Bukhari. Di dalam sahih Bukhari ada namanya kitab at-tauhid. Hadis Anas radhiyallahu anhu hadis al-Isra wa qala fihi Al-Imam al-Bukhari menyebutkan kisah Isra dari jalur Anas bin Malik ya yang dalamnya berkata Rasulullah thumma ala bihi thumma ala bihi yani berkata Anas thumma ala bihi yani Jibril فوق ذلك, بما لا يعلمه الا الله. kemudian Jibril membawa Nabi SAW terus naik ke atas ya pada tempat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah hatta jawaza sidratal muntaha sampai Nabi melewati sidratal muntaha Sidratun adalah pohon Pohon besar Di dunia ini namanya pohon Pohon Ada Adapun sidratul muntaha adalah tempat yang tertinggi Ya Yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya Wadanal jabbaru rabbul izzati fatadalla Sampai di sidrah tersebut Allah mendekat dan Al-Jabbar Allah yang Maha Perkasa mendekat Rabbul Izzati fatadalla Dialah Tuhan pemilik kemuliaan mendekati Rasulullah SAW hatta kana minhu qaba qawsaini au adna sehingga jarak antara Allah dan Rasulullah hanya dua tombak atau satu atau kurang daripada itu qawsaini au adna dua tombak atau kurang Fa'auha ilaihi fi ma'auha ilaihi khamsina salatan. Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah perintah salat 50 kali sehari semalam. Thumma habata hatta balaga Musa fahtabasah. Nabi pun turun, kemudian dia berjumpa Musa dan Musa menahannya. Faqala ya Muhammadu, wahai Muhammad, berkata Musa, "Madza ahida ilaika rabbuk?" Apa yang telah disampaikan Tuhanmu kepadamu? Qala ahida ilayya khamsina salatan kulla yaumin wa laylah Tuhanku memesankan kepadaku mewajibkan atasku salat 50 kali sehari semalam. Qala inna ummataka la tastati'u dhalik Sesungguhnya umatmu wahai Muhammad tak mampu melakukan hal itu. Farji' falyukhaffif anka rabbuk. Pulanglah kembali ke tempat semula. Minta kepada Tuhanmu keringanan agar diringankan umatmu. فالتفت النبي إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك maka Nabi melihat Jibril atau Jibril ya seolah-olah Nabi SAW minta kesepakatan Jibril ya Rasulullah mengajak Jibril bermusyawarah bertukar pikiran fa asyara ilaihi Jibril an-na'am maka Jibril mengisyaratkan ya pergi saja kembali minta kepada Tuhanmu keringanan ini ya, syi'ta jika engkau mau fa'ala bihi ilal jabbar kembali Jibril membawanya kepada Allahu Jabbar Tuhan yang Maha Perkasa tabaraka wa ta'ala dialah Tuhan yang Maha Berkah Tuhan yang Maha Tinggi faqala huwa makanuhu ya maka Rasulullah berkata pada tempat tersebut ya di atas sidratul muntaha ya rabbi khaffif anna ya Tuhan ringankanlah untuk kami wa dzakaral hadis kemudian hadis disebutkan secara panjang ya sampai akhirnya lima dan dia sama dengan 50 kali sehari semalam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW misinya ke atas langit untuk mengambil salat, untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Dan Rasulullah telah sampai ke Sidratul Muntaha. Tak ada tempat yang lebih daripada itu lagi, daripada makhluk yang paling dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Di sanalah Rasulullah mendekat dengan Allah Jalla wa Ala. Menurut riwayat ini Allah mendekat dengan Nabi setom dua tombak atau kurang daripada dua tombak. Allahu Akbar. Andai kata andai kata orang mengatakan Allah itu di mana-mana dengan zatnya. Allahu Akbar. Apa gunanya Nabi SAW naik ke atas mengambil peristiwa salat, mengambil perintah salat? Mustahil. Allah SWT di mana-mana dengan zatnya. Dia maha besar. Bagaimana dia dapat masuk ke dalam alam yang kecil ini? menempati semua tempat-tempat yang kecil dan konsekuensi mengatakan Allah di mana-mana maka dia menempati semua tempat di patung-patung dia juga ada ya di kayu-kayu disembah juga ada dan seterusnya dan mengapa diperangi para penyembah patung dan penyembah berhala oleh Rasulullah kalau andai kata Allah menempati semua tempat tak perlu mereka diperangi karena di sana juga ada Allah Jalla ala dan ini pemikiran yang batil lebih dahsyat daripada kekufuran orang-orang Nasara Orang Nasara hanya mengatakan Allah menitis pada Isa bin Maryam. Mereka katakan tak. Tidak, semuanya itu adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak benar. Naam. Wa fi sahihaini min hadits al-A'mashi an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وفي الصحيحين من hadis Al-A'mash an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari hadis A'mash dari Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata Abu Hurairah qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullah Ada tiga golongan manusia kelak Allah tak berbicara dengan mereka. Yaumul qiyamah di hari kiamat. Wala yanzur ilaihim Allah tak melihat mereka. Wala yuzakkihim dan Allah tak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa ketiga golongan ini? Syekhun zanin. Pertama adalah orang yang telah tua tapi masih hobi berzina. Karena kebiasaan orang telah tua telah melemah syahwatnya Tapi masih berzina Ya dan billah Tak sama dengan anak muda yang memang bergejolak syahwatnya Ketika dia berzina memang tuntutannya ini sudahlah tua Tapi masih hobi berzina Ya dan billah Ya ini begitu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang seharusnya dia menghindar Telah dekat dengan kematian Seharusnya bertobat, beribadah, menyembah Allah Melupakan perkara-perkara dunia yang melalaikan ya apalagi sampai berzina. Yang pertama syekhun zanin, penzina yang telah tua renta. Wa malikun kadzdzab, seorang penguasa yang berdusta. Sesungguhnya tak layak bagi penguasa berdusta karena dia pemilik kekuasaan dan tak ada yang dia takuti. Apa faktornya dia berdusta? Seharusnya dia tidak berdusta. Ya, karena kekuasaan di tangannya, dia tak, dia memegang tampuk kekuasaan. Kenapa dia harus berdusta? Wa ailun mustakbir. Yang ketiga adalah orang miskin, ail miskin, tak punya harta, tak punya uang, tak punya apapun juga, tapi sombong. Biasanya orang sombong itu adalah orang yang memiliki sesuatu, sombong dengan jabatan, sombong dengan kekuasaan. Ini tak ada yang dimiliki jabatan tidak, uang pun tidak, harta pun tidak, tapi sombong. Ya dan billah. ya menyombongkan sesuatu yang tidak dimiliki. Inilah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka ta'ala alam Mungkin dari hadis ini Ujung istishadnya Dari kata-kata Allah tidak melihat mereka dan tidak mensucikan mereka Allah melihat mereka dari atas Naam وفي الصحيحين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا باتوا فيكم فيسألهم رب ربهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون نعم وفي الصحيحين dalam hadis yang juga diriwayatkan Bukhari Muslim Anil A'raj an Abi Hurairah dari Al-A'raj Sulaiman bin Mihran seorang tokoh tabi'in dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili akan bergantian datang kepada kalian malaikat-malaikat malam wa malaikatun bin-nahar dan malaikat-malaikat siang wajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri mereka akan berkumpul pada waktu salat fajar yaitu subuh dan pada waktu salat asar thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayasaluhum rabbuhum kemudian naiklah naiklah malaikat-malaikat yang semalaman bersama makhluk di bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan apa yang mereka catat daripada makhluk. yas'aluhum rabbuhum, maka Allah bertanya kepada malaikat-malaikat ini. Mereka naik ke atas, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Allah di atas. Maka Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim dan Allah lebih tahu sebenarnya. Tapi ini semua hanya sekedar untuk menegakkan hujah saja. Bahwa alam bihim Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikatnya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Allah tahu, bukan tak tahu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fayaqulun, maka berkatalah malaikat-malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat salat asar. Wa atainahum wa hum yusallun. Ya kami datangi mereka, mereka sedang salat, sedang salat subuh. Dan ini menunjukkan Allah itu di atas karena malaikat-malaikat melaporkan kepada Allah amalan manusia. Naam. Walamma hakama Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu an fi Bani Quraidah bi an bi an tuqtalu tuqtala tuqtala maqatil muqat muqatilatuhum wa tusba dari dariyatuhum wa tuqsam wa tuqsama amwaluhum قال قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ من فوق السبع سماوات نعم Kemudian uh, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah juga menyebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan tindakan yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz. Berkata Imam Muqayyim rahimahullah walamma hakkama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu fi Bani Quraidah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz memutuskan hukuman kepada Bani Quraidah bi an tuqtala muqatilatu muqatilatuhum agar semua prajurit yang bertempur dieksekusi mati wa tusba dzurriyyatuhum kemudian seluruh anak-anak dan istri-istri mereka anak gadis mereka semua jadikan tawanan Watuk tuqsam amwaluhum watuk sama amwaluhum dan dibagi-bagi semua harta mereka ya inilah yang ditentukan oleh Sa'ad bin Mu'adz Qala lahun Nabi SAW Maka Nabi berkata kepada Sa'ad bin Muadh. Ya, laqad hakamta fihim bihukmillah Min fawqi sab'i Min fawqi sab'i arqi'atin Wa fi lafzih min fawqi sab'i samawati Kata Rasulullah kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, engkau telah membuat keputusan dengan hukum yang sesuai dengan Allah inginkan dari atas langit ketujuh." Peristiwa ini terjadi pada perang Ahzab ketika Bani Quraidah itu terikat kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Ya, datanglah musuh-musuh sebanyak ribu pasukan kumpulan daripada Quraisy dan semua sekutunya, kumpulan daripada Ghatafan dan semua sekutunya, kumpulan Yahudi dan semua sekutunya datang menyerang kota Madinah. Maka Nabi membuat parit yang begitu besar dan panjang. Ya, disebut dengan nama Khandak. Peperangan ini disebut dengan nama perang Khandak, perang parit atas usul Salman Al-Farisi. Karena Salman mengatakan ya Rasulullah di negeri kami Persia sana kalau musuh jumlahnya besar kita jumlah sedikit tak mungkin kita berhadapan dengan mereka kita buat parit maka Rasulullah pun menerapkan karena tak seimbang jumlah personil pasukan kaum muslimin 3000 jumlah mereka 10000 yang lebih dahsyat daripada itu satu suku namanya Bani Quraidah dan mereka telah terlibat terlibat kesepakatan damai dengan Rasulullah tak mengganggu ya dirayu dirayu dirayu oleh pemimpin Bani Nadir yang terusir sebelumnya. Akhirnya dia batalkan perjanjian. Ya, dia batalkan perjanjian dan tentunya orang-orang kafir tak memiliki tempat untuk masuk kota Madinah kecuali dari belakang. Dari suku Bani Quraidah inilah mereka ingin menyerang Rasulullah SAW. Dan Bani Quraidah ini semuanya mereka sepakat membatalkan perjanjian dengan Nabi SAW. Ya, karena mereka melihat Nabi begitu terdesaknya, jumlah musuh begitu banyak. Mereka meyakini Nabi pasti kalah. Akhirnya Allah SWT Rasul, menangkan Rasulullah. Allah kirimkan kepada mereka angin yang begitu kencang. Menghancurkan dan memporak-porandakan tenda-tenda mereka. Dikirimkan angin yang begitu kencang dan dingin. Berhari-hari akhirnya semua yang 10 ribu ini kembali tinggallah Bani Quraidah yang telah mengingkari janji. Mereka lah penjahat-penjahat perang. Bahkan ketika mereka berkhianat, Nabi katakan dengan salah seorang sahabat diutus, kalau saya tidak khilaf namanya Zubair. Zubair, andai kata mereka benar berkhianat, tolong beritahukan saya dengan bahasa isyarat agar jangan sampai orang-orang beriman kaum muslimin melemah karena mereka diserang dari depan, sekarang dari belakang pun berkhianat. Ya, setelah mereka pergi lari hengkang, Rasulullah masuk ke rumahnya, Rasulullah SAW melepaskan pakaiannya, datanglah Jibril, wahai Muhammad, malaikat-malaikat belum melepaskan pakaiannya. Ya, malaikat-malaikat siap untuk menyerang Bani Quraidah. Maka Nabi kembali keluar dan Rasulullah mengepung Bani Quraidah. Akhirnya mereka tak mampu melawan melawan kaum muslimin. Mereka minta ya, mereka minta diberikan perdamaian dan diberikan keputusan. Maka Rasulullah SAW suruh mereka mencari siapa orang yang akan memutuskan perkara mereka. Mereka tahu ada seorang pemimpin Ansar namanya Sa'ad bin Mu'adh yang dahulu kala adalah merupakan sekutu bagi mereka. Mereka berharap Sa'ad bin Mu'adh ini membuat keputusan yang dapat meringankan mereka. Mereka menyangka mereka akan terusir sebagaimana terusirnya Bani Bani Nadir. Mereka menyangka mereka akan bawa semua harta mereka tinggalkan kota Madinah sebagaimana Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ketika itu saat dalam keadaan terluka, terkena panah pada perang Uhud, dibawa ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dia mati disebabkan karena luka yang mengoyak, bercecer darah sampai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kagetlah mereka. Saat bin Muazinnya yang dikatakan Nabi ketika dia meninggal, ketika dia meninggal berguncang aras Allah Subhanahu wa taala. Apa kata saat Hari ini aku tak akan sedikit pun takut memutuskan keputusan, tak takut dicela. Keputusanku bagi setiap laki-laki yang berperang, yang telah balik, yang turut serta dalam berperang semuanya wajib dieksekusi mati. Semua perempuan-perempuan mereka, anak-anak mereka jadi tawanan perang dan harta-harta mereka semua dibagikan. Ketika saat bin Mu'ad memutuskan keputusan ini berkata Rasulullah sungguh engkau telah membuat keputusan sesuai dengan keputusan Allah dari atas langit ketujuh setelah itu barulah Sa'ad meninggal dan ini menunjukkan Allah di atas Mama berapa banyak kita sebutkan dalil berpuluh ini dalil subhanallah Bagaimana dikatakan orang yang mengatakan Allah di atas itu mujassim, menyamakan Allah dengan makhluk? Allah Akbar. Banyak hadis, banyak dalil. Allah Akbar. Dan inilah akidah Nabi dan para sahabat, para tabi'in. Ini akidah imam yang empat. Nah. Wa aslul kisati fi sahihaini wa hadis siyaku li Muhammadin ibni Ishaq fi fil maghazi. Wa fi sahihain من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي ابن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تفصل في أديم مقروض مقروض لم تفصل من ترابها قال قال فقسم فقسمها بين أربعة بين عيينة بن بدر والأقرع والأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما القامة إما القامة وإما عامر بن طفيل قال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ya'tini khabaru samai masaan wa sabahan. Wa fil sahihain dan juga terdapat dalam sahih Bukhari Muslim. Adapun kisah di atas itu diambil dari kitab Muhammad bin Ishaq yang namanya Maghazi tapi lafaznya sama dengan terdapat dalam sahih. Berikutnya dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata, yang berkata yakni Sa'id Abu Sa'id berkata, بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض Ali bin أبي طالب membawa ke hadapan Nabi SAW emas yang dibungkus dalam ya dalam kulit yang terpotong-potong yang emas tersebut lam tufsal min turabiha ya belum lagi dipisahkan dari dari debunya berarti masih emas batangan qala Berkata Abu Sa'id khudri faqasamaha baina arba'atin. Emas ini dibagi Nabi kepada empat orang. Baina Uyainah bin Badar antara Uyainah bin Badar pemimpin orang-orang yakni Ghatafan dari Yaman wal Aqra bin Habis ini juga sama pemimpin-pemimpin orang-orang yang mereka dahulu adalah merupakan orang-orang berangin Nabi SAW kemudian ketika Makkah ditaklukkan Nabi ingin menjinakkan hati-hati mereka. Maka Rasulullah berikan kepada mereka banyak sekali harta-harta. Ya, di antaranya emas ini diberikan kepada Uyainah, diberikan kepada Aqra bin Habis, diberikan kepada Zaid al-Khail. Ya, kepala suku dan yang keempat diberikan kepada Al-Qamah ataupun Amir bin Tufail. Tatkala Rasulullah membagi-bagikan hari ini kepada mereka, ada di antara sahabat-sahabat yang berkata, "Ya, Wallahu tabaraka taala alam boleh jadi ini sahabat secara bahasa mungkin orang-orang munafik di antara mereka yang berkata kunna nahnu ahaqqu bihadza. Kami menganggap kunna nahnu ya ahaqqa bihadza min haula. Kami menganggap lebih layak menerima emas tersebut dari mereka. Kenapa mereka diberikan? Karena secara logikanya mereka baru saja masuk Islam. Bahkan mereka musuh-musuh Rasulullah sebelumnya bahkan mereka memerangi Rasulullah, bahkan mereka yang membuat kacau pada perang Ahzab. Kenapa mereka diberikan? Kenapa bukan kami? Ya, kami lebih layak menerima emas-emas ini. Qala fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal sampailah berita itu kepada Nabi maka beliau bersabda ala ta'manuni Tidakkah kalian merasa aman dengan apa yang keputuskan? Tidakkah kalian percaya dengan apa yang keputuskan? Wa ana aminu man fis sama. Aku adalah kepercayaan yang di langit sana. Siapa yang di langit? Allah. Aku ini orang ini percaya dengan yang di langit sana. Siapa yang di langit? Allah. Maksudnya di langit di atas langit. Karena Allah di atas seluruh makhluknya. Ya'tini Jibril, ya'tini khabarus sama'i masa'an wa sabahan. Tidak akan merasa aman daripada keputusanku? Apakah kalian merasa aku tidak memutuskan keputusan yang benar, yang amanah? Padahal aku adalah orang yang dimarahi dengan dengan Tuhan yang di atas langit sana. Setiap saat datang kepada berita dari langit sana, waktu malam hari, waktu sore hari maupun pagi hari, ya. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Naam. Wa fi sahihaini min hadits Abi Hurairah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان جب... نعم كمل صحيح. إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل, أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال juga terdapat dalam hadis yang sahih dikeluarkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah berkata Rasulullah "Idza ahabballahu al-'abda" jika Allah mencintai hambanya ya nada Jibril maka Jibril akan menyeru di atas sana di alam malaikat-malaikat Innallaha yuhibbu fulanan. Wahai para malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan di bumi. Fa'ahibbuh, cintailah dia dengan kecintaan Allah. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka semua penghuni langit mencintai hamba ini. Yang jumlahnya tak tahu kita berapa jumlah mereka, begitu banyaknya. Penduduk langit begitu banyak. Di langit sana ada kiblatnya para malaikat bernama Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ini 70 ribu malaikat. Setelah itu mereka keluar tak boleh masuk dua kali. Hanya sekali mereka diberikan kesempatan masuk ke Baitul Ma'mur. 70 ribu malaikat tiap hari. Allahu Akbar. Banyaknya jumlah mereka. Semua malaikat ini mencintai hamba tersebut. Ya Allah cintai fil kemudian di bumi pun dia diterima oleh makhluk kemudian di bumi pun dia dicintai oleh makhluk dikenang makhluk Allahu akbar asyahid di sini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit sana mengatakan kepada malaikat-malaikatnya kepada Jibril "Ai Jibril aku telah mencintai si fulan" dan ini menunjukkan Allah di atas dan perkataan ini terjadi di atas Allah Akbar dan hadis yang mulia menunjukkan kepada kita bahwasanya jika ada seorang hamba cinta Allah Allahu Akbar maka semua malaikat pun mencintainya kemudian penduduk bumi pun semuanya akan mencintainya subhanallah bagaimana dengan orang-orang kafir orang-orang kafir adalah orang-orang yang menyelisih fitrah dan pada hakikatnya musuh-musuh Islam, orang-orang kafir sekalipun membenci Islam, membenci risalah Rasulullah, tapi mereka mencintai pribadi Rasulullah SAW. Subhanallah. Tetap Allah buat mereka fitrahnya mencintai kebaikan, mencintai orang-orang beriman. Subhanallah. Nah, Wa fi lafdin lin Muslim, "Inna Allah ida ahabba 'abdan da'a Jibrilu" فقال دعا جبريل دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فأحبه, فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فأحبوه فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض wa idza abghada 'abdan da'a jibrila fayaqul inni ubghidu fulanan fa abghiduhu qal fayubghidu fayubghiduhu jibrilu thumma yunadi fi ahli as-sama'i inna allaha yubghidu fulanan فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض وفي لفظ وفي لفظ لمسلم dan dalam redaksi yang dikeluarkan Imam Muslim berbunyi Inna Allah idza habba 'abdan da'a Jibril jika Allah mencintai seorang hamba Allah akan panggil Jibril terlebih dahulu Faqala maka Allah berkata inni uhibbu fulanan fahibbah ya Jibril aku sungguh mencintai si fulan cintailah dia Qala fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang ini. Allahu Akbar. Alangkah nikmat jadi orang ini. Subhanallah. Semua kita ingin jadi orang ini. Walaupun kita banyak berrepotan dosa, banyak ber, yani segala macam taksir, tak sempurna kita menyembah Allah. Ya, banyak lalainya, kurang zikirnya, kurang bersyukurnya. Tapi kita senantiasa berharap agar menjadi hamba ini. Subhanallah. Semoga dengan kasih sayang Allah Allah melimpahkan kepada kita kecintaannya Kadang kita malu melihat diri kita Ketika membandingkan dengan hadis ini Subhanallah Bayangkan Allah mengatakan Aku cinta kepada si Fulan Ya Jibril Jika itu nama antum Allah Akbar Ya Jibril Si Fulan itu hambaku Aku mencintainya Disebutkan nama antum Allah selesai semua urusan Apa yang namanya sulit lagi ketika Allah mencintai seorang hamba Allah Akbar Ya, ini hadis dahsyat sekali. Hadis ini membuat kita berharap selalu semoga menjadi hamba tersebut dan kita berharap selalu agar dapat beramal saleh membuat Allah ridha dan mencintai kita. Dan dalam hadis-hadis yang Rasulullah menyebutkan dalam hadis kursi, sesungguhnya di antara hal yang dapat seorang dengannya cinta Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba Terus menerus hamba berusaha mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Allahu Akbar. Tentunya sunnah ini kerjakan setelah yang wajib. Kalau kita mau menjadi hamba itu inilah jalannya. Allahu Akbar. Thumma yunadi fis sama. Setelah Jibril mencintai hamba ini, Jibril pun menyuruh di langit. Ya, dan orang ini hamba ini mungkin jadi dikenal di, di langit sana oleh malaikat-malaikat, tapi mungkin dia tak terkenal di bumi. Mungkin orang tak mengenalnya. Subhanallah. Sebagian manusia ada yang dikenal di langit, tak dikenal di bumi. Orang-orang di dunia tak tahu dia, tapi Allah dan malaikat-malaikat mengenalnya, mencintainya. Subhanallah. Dan jangan khilaf. Para malaikat-malaikat mencintai hamba-hamba yang saleh. Teringat pada kisah Nabi Nuh, Nabi Afwan, Nabi Yunus ibnu Matta. Terkala Yunus dimakan oleh ikan, dalam perut ikan tersebut berhari-hari. Subhanallah. Yunus merintih dan dia berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkata malaikat-malaikat di langit, sautun ma'ruf. Ini suara kami kenal selalu min bin ma'ruf dari hamba yang kami kenal, tapi kami tak tahu di mana dia sekarang. Sedang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dahsyat ini ikhwatul kiram. Hadis ini dahsyat. Semoga hadis ini menjadi panduan kita dalam hidup ini agar mendapatkan predikat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Thumma yunadi fis sama' maka Jibril menyuruh di langit, Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Maka berkata Jibril kepada malaikat-malaikat, "Wahai malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya si fulan, cintailah dia." Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka semua penduduk langit berupa malaikat-malaikat Allah pun mencintainya. Allah Akbar. Berapa miliar jumlah mereka hanya Allah yang tahu. Tak tahu kita. Begitu banyaknya jumlah malaikat di langit sampai langit itu berderit-derit kata Nabi, "Attatis sama'u wa huqqalaha ta'itta." Tan ta'itta sungguh berguncang langit dan hampir-hampir langit itu berderit-derit ma min maudhi tak ada tempat walaupun sejengkal kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud malaikat yang sedang solat malaikat yang sedang ruku Allah akbar inilah jumlah mereka yang mencintai hamba tersebut thumma yudha'u lahul qabulu fil ar kemudian di bumi pun dia diterima manusia orang-orang mencintainya Wa idza abghadha 'abdan jika Allah membenci seseorang makhluknya da'a Jibril maka Allah